Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kau muslimi dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Inilah majelis yang ketujuh dari pembahasan tentang Arkanul Islam merujuk dari buku Fatwa Arkanul Islam. Kita masih di pembahasan tentang masalah zakat. Ya, eh, selanjutnya adalah apakah yang lebih afdal? Ayuk ta'al madinu az-zakata, orang yang terlilit utang yang mau dibayarkan utangnya itu diberi duit zakat, kemudian dia sendirilah yang melunasi utangnya. Ataukah sahibu zakat, orang yang membayar zakat itu langsung pergi menemui orang yang menghutangi, kemudian membayarkan untuknya. Maka jawabannya kata Syekh Muslimin rahimallahu taala hal ini berbeda-beda. Artinya dirinci. Yang pertama, jika orang yang terlilit utang yang mau dilunasi utangnya dengan duit zakat itu adalah orang yang antusias untuk melunasi utangnya dan membersihkan tanggung jawabnya dan dia adalah orang yang bisa dipercaya dalam apa yang diberikan kepadanya untuk membayar utang. Artinya ketika disampaikan ini untuk membayar utang akan dipakai untuk membayar utang. Bukan untuk ya, beli ini dan beli itu yang lain. Maka sebaiknya kita berikan duit zakat itu secara uh, eh, nuktihi huwa binapsihi. Kita berikan langsung duit zakat itu kepadanya supaya dia melunasi utangnya. Alasannya kenapa ini yang lebih afdal? Li'anna hada astaru lahu. Karena ini lebih menutupi dia. Menutupi dia dari hal yang membuat malu. Dan lebih aman, lebih jauh dari membuat dia malu di hadapan banyak orang yang menagihinya. Kemudian yang kedua, namun jika orang yang terlilit utang tersebut adalah seorang yang suka menghambur-hamburkan harta, yufsidul amwala suka merusak harta yaitu menghambur-hamburkannya seandainya kita berikan duit zakat itu kepadanya jika dia, kita berikan padanya harta untuk melunasi utang dia malah pergi dengan duit zakat tadi beli berbagai hal yang tidak vital fa innana maka yang sikap yang tepat Tidaklah kita berikan harta kepadanya. Namun kita langsung pergi menemui orang yang menghutanginya. Lantas kita katakan padanya berapa utangnya fulan kepadamu. Kemudian kita berikan kepadanya utang tersebut atau sebagiannya ya, sesuai dengan apa yang mudah bagi kita. Ya, maka dirinci dengan dua rincian. Intinya adalah orang tersebut amanah ataukah tidak. Jika dia amanah, dikasih duit zakat ini untuk membayar utangmu, ya maka berikan. Namun jika ya, ketika kita berikan duit zakat malah duit tadi harusnya untuk bayar utang malah dipakai untuk ini dan itu, ya maka tidak diberikan kepadanya namun kita langsung nemui orang yang menghutangi dan melunasi atau membayar sebagiannya tergantung kita mau memberinya ya dari harta zakat itu berapa Kemudian apakah setiap orang orang yang menjulurkan tangannya meminta zakat adalah orang yang berhak diberi zakat? Tentu jawabannya tidaklah semua orang yang menjulurkan tangannya minta zakat berhak mendapatkan zakat. Karena di antara manusia ada orang yang menjulurkan tangannya meminta harta padahal dia adalah orang yang berkecukupan. Dan orang yang kaya dalam bab zakat ya, dalam bab tentang masalah penerima zakat itu ada beberapa macam. Yang pertama kaya dengan hartanya. Ketika seorang itu punya harta yang berlimpah, ya, maka dia tidak boleh diberi zakat dan tidak berhak mendapatkan zakat karena dia orang kaya dengan hartanya. Kemudian yang kedua adalah orang yang kaya karena ada orang yang menanggung nafkahnya. Dia sendiri tidak punya apa-apa. Boleh jadi dia adalah ya, ya orang yang sepuh, tua, tidak kerja, sakit-sakitan. Namun Ya, ada orang yang kerabatnya ya, yang menanggung nafkahnya. Maka meskipun ter orang tersebut tidak kerja, sakit-sakitan, dan sebagainya, ya dia tidak punya apa-apa. Ya, kalau dengan kalau harta dia tidak punya, namun yang jelas semua kebutuhan harian dia tercukupi. Maka ini adalah orang yang ghaniyun, orang yang kaya dengan ya, dengan adanya orang yang menanggung nafkahnya. Kemudian orang yang ketiga adalah orang yang kaya karena dia kawiyun muktasibun. Orang yang kuat fisiknya dan mampu kerja kalau dia mau kerja. Non dia miskin karena malas. Dia miskin tidak punya duit karena malas. Orang ini di bab dalam bab zakat tergolong orang kaya yang tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Dan manusia jenis ini akan datang pada hari kiamat ya, dalam keadaan tidak ada di wajahnya ya, potongan daging wajah wal billah. Maka pada hari kiamat ya, eh, pada hari yakumul al ashad berdirinya para saksi Wa idham wajhi taluhu. Dan tulang wajahnya itu terlihat jelas. Karena tidak ada daging di wajahnya. Ini, eh, ini hukuman orang yang ngemis dan minta-minta untuk memperkaya diri. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, man nasa siapa yang ngemis-ngemis, minta-minta kepada orang lain, meminta hartanya turun untuk memperkaya diri, maka sebenarnya dia meminta bara api neraka silakan dia perbanyak atau dia silakan dia persedikit atau dia perbanyak. Demikian dalam hadis yang diatkan oleh Muslim bab e, terlarangnya minta-minta kepada orang lain. Yang tentu perintah di sini adalah ancaman, bukan perintah kebolehan. Ya, silahkan memperbanyak atau mempersedikit bara api neraka yang mau dikumpulkan. Ini tentu kalimat ancaman, bukan kalimat persetujuan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini aku ingatkan mereka-mereka orang yang meminta kepada orang lain ya, ilhafan dengan merengek-rengek ditolak masih saja ngotot minta supaya diberi itu namanya ilhafa. Yeah wahwa wahum fi uh, eh, wahum fi ghinan padahal mereka ini berkecukupan Padahal aku ingatkan setiap orang yang menerima zakat padahal dia tidak layak menerima zakat Ku katakan badannya jika anda mengambil zakat padahal anda tidak layak menerima zakat ingat hakikatnya atau sebenarnya anda memakan sesuatu yang haram wal iyadu billah dan kewajiban seorang untuk bertakwa kepada Allah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan siapa yang dia berusaha untuk merasa cukup maka Allah akan buat dia berkecukupan siapa yang berupaya untuk menjaga kehormatan maka Allah akan memberikan kepadanya ifah dan kemampuan untuk menjaga kehormatan. <clears throat> Akan tapi jika ada seorang yang menjulurkan tangannya kepada anda dan Anda punya sangkan kuat dia adalah layak untuk diberi, silahkan berikan zakat kepadanya. Dalam kondisi ini maka zakat itu sah dan gugurlah kewajiban Anda. Meskipun tabayana diketahui setelah itu bahasanya ternyata dia tidak layak, maka pemberian zakat tidak perlu diulangi. Dalilnya adalah kisah seorang yang bersedekah dengan hartanya, maka pada malam pertama ternyata dia bersedekah kepada pelacur. Di pagi hari orang-orang membicarakan kejadian yang terjadi semalam. Semalam ada orang yang bersedekah kepada pelacur. Maka dia pun jemaah mengatakan Alhamdulillah. Kemudian dia bersedekah di malam yang kedua. Ternyata sedekahnya jatuh di tangan pencuri. Orang pun membicarakan apa yang terjadi yaitu semalam ya terdapat sedekah yang diberikan kepada pencuri kemudian dia bersedekah di malam yang ketiga ternyata yang diberi adalah orang kaya raya maka orang pun membicarakannya semalam ada orang kaya raya yang diberi sedekah maka dia pun cuma merespon alhamdulillah ada yang ternyata sampainya kepada pelacur, pencuri dan orang kaya. Lantas disampaikanlah kepadanya bahasanya sedekah Anda telah diterima. Adapun wanita pelacur maka boleh jadi karena dia mendapatkan sedekah yang cukup banyak maka dia akan menjaga kehormatan dengan sebab harta yang engkau berikan kepadanya ani zina menjaga kehormatan dari zina. Yeah. Ya, tentu ini manakala e, motif dia melacur adalah motif ekonomi. Yaitu motif pokoknya karena diberi duit yang banyak ya, dan dia ber ya, dan dia menjadi pelacur karena motif ekonomi ya, maka diharapkan diharapkan dia kemudian berhenti dari zinanya. Ya, maka melacur dengan motif ekonomi itu sudah ada sejak masa kala dahulu kala bukan satu hal yang muncul belakangan. Adapun pencuri boleh jadi dia merasa cukup sehingga menahan diri dari perbuatan mencuri. Adapun orang kaya maka boleh jadi ya tabir dia mengambil pelajaran. Ya, ketika ada orang bersedekah pada dirinya. Wow, kenapa orang bersedekah pada diriku ini nyindir ini ya. Nah maka berharap dia merasa tersindir, akhirnya dia menyadari hendaknya dialah yang banyak bersedekah. Fayatasaddaq lantas dia malah dia menjadi orang yang rajin bersedekah. Nah, hadis ini dihatkan oleh Bukhari diberi judul bab bab jika seorang itu bersedekah pada orang kaya tanpa mengetahui kalau dia orang kaya. Maka berdasarkan hadis ini ketika orang bayar zakat pada awalnya dia kira ini orang yang layak diberi zakat ternyata setelah itu diketahui kalau dia tidak layak diberi zakat sudah maka zakatnya sudah sah tidak perlu diulang maka lihatlah wahai saudaraku kepada niat yang tulus bagaimanakah dampaknya meskipun salah sasaran karena niatnya niat yang tulus maka amalnya eh, teranggap sah. Dan jika demikian, maka jika Anda berikan zakat kepada orang yang minta kepada Anda, setelah itu Anda tahu kalau dia orang kaya, maka Anda telah memberikan ke kepadanya, ya, dan Anda tadinya memberikan kepadanya karena Anda mengira dia fakir, maka Anda tidak memiliki kewajiban untuk i'adatu zakati, untuk mengulang pembayaran zakat. Ya, kemudian ada seorang yang kaya, dia mengirimkan zakatnya kepada seseorang dan berkata kepada orang tersebut, Farikha, eh, tolong distribusikan zakat ini. Ini ya, ala nadharika sesuai dengan pertimbanganmu maka apakah wakil orang kaya ini tergolong amil atas zakat sehingga berhak untuk mendapatkan zakat. Jawaban saya ibn Utsaimin rahimallahu taala, wakil semacam ini bukalah termasuk amil atas zakat yang berhak untuk mendapatkan gaji dari zakat. Karena ini adalah wakil personal untuk person tertentu. Dan inilah rahasia wallahu a'lam dalam ungkapan Al-Qur'an di mana amil itu disebut dengan sebutan wal amilina 'alaiha pakai ala. Ya, li'anna 'ala karena 'ala menunjukkan nau'an minal wilayah, adanya kekuasaan, adanya otoritas. Ya, sehingga ka'anal amilina duminat atau eh, eh, domanat maknal qa'imin oleh karena itu amil itu mengandung makna orang-orang yang mengurusi, yang punya otoritas mengurusi suatu hal. Oleh karena itu jadilah orang yang mengurusi distribusi zakat menggantikan person tertentu itu tidak tergolong amil atas zakat. Ya, maka uh, amil itu amil alaiha wal amilina alaiha bukan wal amilina fiha dan ala di sini menunjukkan adanya otoritas adanya wilayah adanya kekuasaan yaitu kekuasaan untuk mengambil sehingga dia punya kewenangan untuk mengambil dan kemarin telah kita sampaikan bahasanya kewenangan dia adalah mengambil zakat untuk al-amwal al-zahirah. Harta-harta yang kelihatan. Dia punya punya otoritas. Adapun orang yang tidak punya otoritas, ya otoritas untuk ngambil paksa ya harta zakat yang dari al-amwal al-zahirah, dari harta-harta yang terlihat, dia tidak punya otoritas, cuma bisanya menerima namun tidak bisa minta secara paksa maka dia bukan amil dia statusnya wakil sehingga dia tidak berhak mendapatkan gaji dari zakat dia kalau mau digaji maka amil-amil uh, uh, uh, panitia-panitia atau wakil-wakil muzaki semacam ini gajinya dari e, dari infak yang bersifat umum bukan dari zakat karena mereka bukan amil alaiha mereka amil fiha yang status resminya adalah wakil person ya. Kemudian ada seorang ya, eh, seorang yang lemah iman, apakah boleh diberi zakat untuk menguatkan imannya meskipun dia bukanlah pimpinan dan tokoh di tengah-tengah masyarakatnya. Ya. Permasalahan ini adalah adalah orang perselisihan di antara para ulama. Pendapat yang rajih, pendapat yang kuat menurut Ibn Saimin yang boleh jadi beda dengan menurut yang lain, tidaklah mengapa diberikan E, uang zakat kepadanya dalam rangka menarik hatinya dengan Islam bitaqwiyati imani untuk memperkuat keimanannya meskipun wa ingkanat yu'ta dia diberi dengan status person dan bukan tokoh di tengah-tengah masyarakatnya mengingat sabda e, firman Allah taala wal muallafati qulubuhum dan orang-orang yang dijinakkan dan ditarik simpati hatinya maka dia termasuk mu'alafah itu alasan pertama alasan yang kedua jika diperbolehkan memberikan kepada fakir karena kebutuhan badannya yang bersifat ragawi maka jika kita berikan kepada orang yang lemah imannya untuk menguatkan iman itu lebih baik karena menguatkan iman bagi seseorang lebih penting daripada asupan raga yeah. maka untuk zakat bisa diberikan dengan alasan dia memiliki kelemahan untuk memenuhi kebutuhan fisiknya. Maka untuk memenuhi kebutuhan rohaninya, maka tentu lebih boleh lagi. Kemudian hukum memberikan zakat kepada penuntut ilmu atau pelajar. Maka penuntut ilmu ada dua macam. Yang pertama adalah penuntut ilmu al-mutafarik yang fokus untuk menuntut ilmu agama. Meskipun secara fisik sebenarnya dia mampu untuk bekerja. Non karena dia sibuk belajar, dia tidak punya kesempatan untuk bekerja. Kalau dia kerja, ya, maka ya, berhenti belajarnya. Maka penuntut ilmu semacam ini boleh diberi zakat. Karena menuntut ilmu agama salah satu bentuk jihad visabilillah. Dan Allah Ta'ala menjadikan jihad visabilillah sebagai sasaran yang berhak mendapatkan zakat sebagaimana di surat At-Taubah. Wa fi sabilillah wa bani sabil dan zakat itu untuk fi sabilillah dan musafir yang kehabisan bekal faridatan Allah. Ini adalah kewajiban dari Allah wallahu alimun hakim dan Allah adalah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kemudian yang kedua, Adapun jika pelajar tersebut adalah pelajar yang fokus untuk menuntut ilmu duniawi, maka tidak diberikan zakat kepadanya. Kita katakan kepada dia pelajar tersebut, Anda saat ini kerja untuk dunia. Mungkin bagi Anda seandainya Anda berhenti belajar, Anda bisa bekerja minat dunia eh, untuk mendapatkan dunia berupa bilwazifah dengan eh, pekerjaan tertentu. Oleh karena itu kami tidak berikan kepada Anda harta zakat. Ya, kemudian maka beliau bagi menjadi dua bagian ya, penuh, uh, yang fokus belajar agama maka bisa diberi zakat untuk membantu uh, dia beli buku dan sebagainya, bayar ya, SPP dan sebagainya. Ya, sedangkan jika dia penuntut ilmu dunia, Sayyid berpandangan tidak bisa diberi. Ya, akan tetapi ya, maka ini ya, kemudian zakat untuk biaya pernikahan jumlah yang miskin. Ya, maka di sini disampaikan akan tetapi saat yang kita jumpai ada seorang yang mampu untuk kerja namun dari kerjanya dia bisa makan, minum dan punya tempat tinggal. Dan dia perlu menikah. Tapi dia tidak punya duit mayatazawwaju bihi yang bisa jadi modal untuk nikah. Kalau cuma untuk makan bisa, untuk minum bisa. Nah, untuk membayar mahar yang mahal, nah, tidak bisa. Padahal masyarakatnya masyarakat yang mahalnya mahar, yang uang apa penaik apa, nah, uang penaiknya udah sekian, belum maharnya, belum pestanya. Maka bolehkah kita nikahkan orang tersebut dan biaya macam-macam panai dan teman-temannya pakai duit zakat. Maka jawaban Said Ibn Thaymin rahimallahu ta'ala, na'am ya juz. Ya. Ya, zakat bisa dipakai untuk ya, bayar panaik dan yang lainnya. Ya. Na'am ya juzu anuzawi jahu minaz zakati. Ya, boleh kita ya, bantu biaya pernikahannya dengan zakat. Wa yu'ta al-mahra kamilan kita berikan padanya mahar 100%, semuanya diambilkan dari duit zakat. Jika ada yang bertanya, ma wajahu, apa alasan menikahkan ya, bujangan miskin pakai duit zakat itu satu hal yang diperbolehkan. Meskipun yang diberikan kepadanya nilainya sangat besar. Ya, boleh jadi untuk biaya itu ya berarti uang zakat yang kepakai boleh jadi 30 juta, 40 juta, semuanya duit zakat. <clears throat> Maka kami katakan jawaban kami karena kebutuhan ya, manusia dengan pernikahan itu adalah mulai mulihatun kebutuhan mendesak Kotakuno boleh jadi menikah itu untuk di sebagian keadaan kahajati ilal akli wasurubi. Sebagaimana kebutuhan dengan makan dan minum. Ya, karena itu sampai-sampai karena sudah demikian kedudukannya maka yang penting ada yang mau dijak nikah. Nah, sebagaimana kebutuhan makan dan minum sudah lapar sekali ya Sebenteng yang penting ada yang dimakan sudah. Ya, kalau belum begitu lapar masih pilih-pilih kan. -pilih, ini ini kalau ini nggak cocok, kalau itu nggak cocok, nah itu. Ya, ini berarti ya makan belum mendesak. Nah, ya, kalau kemudian masih banyak pilih-pilih, ini gadis ini tidak cocok, itu tidak cocok, eh, berarti dia belum memiliki kebutuhan mendesak. Masih banyak kriterianya masih muluk-muluk. Nah, nanti kalau dia sudah merasa mendesak kepepet, nah, nanti yang penting mau gitu kan. Nah, ya. Walidhalika oleh karena itu para ulama mengatakan ya, dan ini madhab Hanabilah bahasanya menikahkan anak itu termasuk biaya pernikahan anak itu kewajiban orang tua. Ya, itu madhab Hambali. Ya, dan itu uh, tergolong sebagai bagian dari nafkah yang wajib atas seorang bapak Walidhalika qala ahlul ilmi oleh karena itu ulama mengatakan yaitu hanabila Inau yajibu alam man talzamu nafakatu saksin. Sesungguhnya wajib atas orang yang punya kewajiban menafkahi seseorang untuk menikahkan orang tersebut jika hartanya memungkinkan untuk itu. Jika hartanya ya tasik memungkinkan untuk ya, untuk itu, untuk biaya pernikahan anaknya. Sehingga wajib atas bapak untuk menikahkan anak laki-lakinya. Yaitu maksudnya membantu biaya pernikahan anak laki-lakinya. Yeah. Kalau anak perempuannya tidak perlu ditanya. Satu yang jelas, yeah, yeah, jelas jadi kewajiban walinya. Namun untuk anak laki-lakinya demikian, Yeah, demikian juga Ya, wajib bagi bapak untuk menanggung biaya pernikahan anak laki-lakinya. Jika si anak laki-laki tersebut memerlukan, sudah membutuhkan pernikahan. Dan dia tidak memiliki harta mayatazawwaju Yang bisa dia gunakan untuk modal menikah. Akan tetapi aku mendengar kata Ibnu Taimin sebagian sebagian ayah yang lupa keadaannya dulu ketika masih anak muda. Ya, ketika anak laki-lakinya minta kepada si ayah ini untuk dibantu dalam biaya pernikahan, maka sebagian ayah kata sebagian orang tua, sebagian bapak kata Sayyid berkata kepada anaknya, ta'zawat maka nikahlah pakai keringatmu sendiri, dengan keringatmu sendiri, dengan jerih payahmu sendiri. Itu dengan keringat dahimu sendiri. Hadar khairu jaizin. E, jawaban semacam ini tidak boleh. Waharomun alaihi. Haram bagi si bapak. Idza kana qadiran eh, haram baginya bersikap semacam itu ketika dia mampu untuk membantu atau memfasilitasi pernikahan anak laki-lakinya. Maka nanti anak laki-lakinya itu punya hak untuk yukhasimuhu, mendebatnya nanti pada hari kiamat. di dalam yuzawidhu jika dia tidak mau memfasilitasi pernikahan anak laki-lakinya, padahal si bapak ini punya kemampuan finansial tes taswijihi untuk memfasilitasi pernikahan anak laki-lakinya. Dan di sini ada pertanyaan, seandainya seorang bapak punya beberapa anak laki-laki. Ada yang sudah balik, ada yang telah sampai usia menikah, kemudian difasilitasi untuk menikah oleh bapaknya. Kemudian ada yang masih kecil. Padahal bapaknya ini umurnya sudah lanjut. Umurnya sudah lanjut namun masih ada yang kecil. Maka bolehkah bagi si bapak untuk ayusia berwasiat sebagian dari hartanya nanti untuk jadi mahar anaknya yang ketika itu masih kecil-kecil. Dengan alasan karena dia telah berikan biaya dan fasilitas menikah untuk anak yang dewasa-dewasa. Maka kemungkinan besar bapak ini Eh, berkeyakinan dia tidak menjumpai anaknya yang sekarang masih kecil ini. Dia berkeyakinan dia tidak bisa menjumpainya ketika dia usianya usia dewasa, usia menikah. Maka sejak sekarang sudah tulis wasiat. Di sekian ini tolong diamankan, ini nanti biaya pernikahan adikmu yang kecil yang ini, ini, ini. Ya, karena dia khawatir, ya, dia tidak menjumpai anak-anak yang masih kecil itu, ya, sampai di usia pernikahan. Bolehkah semacam ini? Jawaban Sayyidina Sayyidina Rahimullah ta'ala. Tidaklah boleh bagi seorang laki-laki, seorang bapak ketika dia telah menikahkan anaknya laki-laki yang telah dewasa untuk wasiat sebagai mahar, wasiat harta, mahar bagi ya, ya, mahar bagi anaknya, anak-anak laki-lakinya yang masih kecil-kecil. Akan tetap yang jadi kewajiban si ayah ini, jika salah satu anak laki-lakinya sudah sampai di usia menikah, hendaklah dia memfasilitasi pernikahannya. Sebagaimana dia menikahkan dan memfasilitasi pernikahan yang anak laki-laki yang pertama. Adapun wasiat setelah mati, maka ini hukumnya haram. Dalilnya adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh Allah telah memberikan kepada setiap orang yang punya hak haknya masing-masing fala wasiat li warithin maka tidak ada wasiat harta untuk ahli waris. Diatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi. Kemudian apakah diperbolehkan menyalurkan dan menyerahkan duit zakat untuk para mujahid, orang-orang yang berjihad? Jawabannya sebenarnya Allah telah jadikan di antara orang yang berhak mendapatkan zakat adalah mujahid di jalan Allah. Namun mujahid di jalan Allah, eh, sehingga mujahid di jalan Allah boleh kita beri zakat. Akan tapi siapakah mujahid di jalan Allah? Mujahid di jalan Allah telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang seorang yang berperang, ikut perang sajaatan Karena keberanian. Karena orang yang punya keberanian itu dia suka ya, terlibat di hal-hal yang berbahaya semacam ini. Maka motivasinya saya pemberani masalah. Maka di perkara semacam ini saya akan ikut terlibat. Dan ada yang berperang karena hamiyatan, karena fanatisme, karena fanatisme suku, fanatisme kebangsaan, atau yang lain. Dan ada orang yang berperang liura makanu supaya diketahuilah posisinya. Bahasanya dia adalah orang yang gagah, dia adalah orang yang hebat, jago perang dan seterusnya. Ayudzalika fisabilillah. Manakah di antara mereka mereka ini yang statusnya fisabilillah? Maka Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita mizanan tolak ukur yang berharga dan tolak ukur yang adil dengan beliau katakan man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya huwa fi sabilillah. Maka siapa yang berperang supaya agama Allah itulah yang paling tinggi, itulah orang yang berada di jalan Allah. Maka setiap orang yang berperang dengan tujuan ini yaitu meninggikan agama Allah wa tahkim syariatillah dan berharap agar syariat Allah itu jadi acuan hukum dan e, dan menempatkan dan memposisikan agama Allah di negeri orang-orang kafir supaya eksis agama Allah di negeri orang kafir maka dia adalah orang yang visabilillah berat untuk diberi zakat boleh jadi bentuknya dia diberi uang yang bisa dia gunakan untuk berjihad dan boleh jadi ya, anda belikan segala persiapan litajeiz untuk membantu perlengkapan al-ghuzah orang yang hendak berperang. Kemudian apakah eh, penyaluran zakat untuk bangun masjid termasuk dalam firman Allah Ta'ala tentang orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu fi sabilillah. Maka jawaban Ibnu Zaimin rahimallahu taala membangun masjid tidak termasuk ni bagian firman Allah taala fisabilillah. Karena tafsiran yang diberikan oleh para ahli tafsir yang dimaksud dengan fisabilillah adalah jihad fisabilillah. Alasan yang kedua, seandainya kita katakan yang dimaksud fisabilillah adalah semua jalan kebaikan. Lam yakulil hasri, maka tidak ada bagi hasar yang ada dalam ayat ini faedah, maka tidak ada manfaat ayatnya menggunakan siratul hasar. Inna masotakot sedekah itu hanyalah diberikan kepada fakir. Nah, apa gunanya pakai kata-kata hanya? Oh, ternyata ya, melebar semuanya bisa didanai pakai zakat. Dan hasar sebagaimana diketahui definisinya dalam ilmu balaghah menetapkan satu hal dalam apa yang disebutkan dan meniadakannya dari yang lain. Maka jika kita katakan bahasa fisabilillah artinya semua jalan kebaikan, maka ayat ini tapakah jadilah dia tidak memiliki faedah berkenaan dengan dibukanya dia dengan innama yang menunjukkan pembatasan. Kemudian alasan yang lain, jika kita bolehkan penyaluran zakat untuk bangun masjid dan jalan-jalan kebaikan yang lain, maka ini menihilkan kebaikan. Karena banyak orang yang libu alim asuh. Dominan pada dirinya pelit dan rakus. Ya, suh itu adalah pelit yang campur rakus. Rakus sebelum mendapatkan dan pelit setelah mendapatkan. Maka jika mereka menilai bahwasanya bangun masjid dan jalan-jalan kebaikan itu mungkin antum kal al zakatu ilaiha zakat itu dipindah untuknya maka mereka akan menggunakan dan memindah zakat untuk itu sehingga jadilah orang fakir dan miskin itu selalu dalam keadaan membutuhkan karena duit terserap habis untuk pembangunan masjid duit zakat terserap habis untuk pembangunan masjid sehingga ya, tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin. Kemudian hukum menyerahkan zakat kepada kerabat. Ya, kaidah dalam masalah ini semua kerabat yang tajibu nafaqatu alal muzaki yang wajib dinafkahi oleh pembayar zakat. Maka tidak boleh diserahkan kepadanya duit zakat manakala duit zakat tersebut sababan lirafin raf'in nafaqati anhu menjadi sebab ya, hilangnya kewajiban menafkahi orang itu. Ini syarat. yang Tidak boleh membayarkan zakat kepada kerabat yang wajib dinafkahi manakala itu menjadi sebab hilangnya kewajiban menafkahi. Sehingga di sini ada dua hal, kerabat yang wajib dinafkahi Kemudian sebab hilangnya kewajiban menafkahi. Oleh karena itu jika kerabat tersebut tidak wajib dinafkahi semacam saudara laki-laki jika dia sudah punya anak laki-laki maka saudara itu jika dia sudah berumah tangga ya sudah bahkan punya keturunan maka saudaranya atau kakaknya tidak punya kewajiban untuk menafkahinya. Kenapa? Karena ada mutawarus. Karena tidak ada hubungan saling mewarisi. Disebabkan adanya anak laki-laki. Ya, disebabkan karena dia memiliki anak laki-laki. Karena laki-laki itu menutup saudara. Ini, keberadaan anak laki-laki itu menutup saudara. Jika kalau eh, adiknya ini sudah berkeluarga, sudah punya anak laki-laki, eh, maka kakaknya tidak wajib menafkahi adiknya tersebut. Karena sudah tidak lagi memiliki hubungan mewarisi, saling mewarisi. Ya, dan eh, dan saudara dengan yang lain itu saudara itu wajib menafkahi saudaranya manakala ahli waris. Wa alal warithi mithlu dhalik. Dan ahli waris itu seperti itu, yaitu wajib menafkahi. Nah ini tidak ada hubungan waris, maka tidak wajib menafkahi. Maka dalam kondisi ini, ketika saudara laki-laki atau adik laki-laki itu sudah berumah tangga dan punya anak laki-laki, maka tidak dalam kondisi ini boleh ya, menyerahkan duit zakat kepada adik laki-laki jika dia memang layak untuk mendapatkan zakat karena miskinnya. Kemudian yang kedua tadi, tidak menjadi sebab hilangnya kewajiban menafkahi. Oleh karena itu, kadzalika itu demikian juga seandainya seorang itu punya kerabat layah ya, eh, tajuna zakat fi nafkah. Mereka tidak membutuhkan zakat untuk nafkah, akan tapi mereka punya utang. Maka boleh membayarkan utang mereka dengan duit zakat meskipun kerabat tersebut adalah bapaknya sendiri, anak sendiri, anak perempuan, atau ibu. Madam mahadadait selama utang yang wajib atasnya, laisa sababu bukalah sebabnya, ataksir ketidakkesungguhan orang tersebut dalam menafkahinya. Ya, maka boleh ya, menafkahi usul dan furu', boleh memberikan zakat kepada usul dan furu', kepada bapak, kakek atau anak cucu dengan syarat tidak menghilangkan kewajiban menafkahi. Apa contohnya? Terlilit utang terlilit utang yang tidak mampu dibayar. Maka utang-utang tersebut bisa dibayar, dilunasi dengan duit zakat. Meskipun duit zakat itu dari anaknya dan atau lainnya. Dan tadi juga disyaratkan, disyaratkan kenapa orang tersebut berhutang bukan karena keteledoran dalam menafkahi. Contohnya, rajulun ada seorang hasola ala ibu ini, anak laki-lakinya mengalami hadisun kecelakaan lalu lintas. Wa ulzima bi mati sayarah alati asobaha. Kemudian dia ulzima dibebani gharamah denda yeah, denda untuk mobil yang dia tabrak. Yeah, dan anak ini tidak memiliki harta maka boleh bagi bapak menyerahkan atau membayar denda yang menjadi kewajiban anaknya dari zakat, yaitu dari zakatnya si bapak. Karena denda ini bukanlah sebabnya sebab nafkah. Bal nama wajaba, namun ini wajib diambil karena satu perkara yang tidak berhubungan dengan masalah pemberian nafkah. Wa hakadha dan demikian kullu man dafa'a zakatan setiap orang yang menyerahkan zakat kepada kerabat la yajibu alaihi fa'uhu yang tidaklah la yajibu alaihi yang tidaklah wajib atasnya untuk membayarkannya bituni sababi zakati tanpa sebab zakat, maka itu diperbolehkan untuk dibayarkan minat zakat dari zakat. Ya, jadi jika itu sebabnya adalah murni sebab zakat, pembayaran zakat, maka boleh. Tapi jika sebabnya itu adalah nafkah, Ya maka ini tidak boleh. Ternyata nafkahnya pakai duit zakat ini tidak boleh. Ya, kemudian sedekah dan zakat apakah itu khusus untuk bulan Ramadan? Sedekah tidak khusus bulan Ramadan, bahkan dia dianjurkan dan disyariatkan di setiap waktu. Wajib atas seseorang untuk mengeluarkan zakat jika telah genap ya, genap satu tahun untuk hartanya tanpa perlu menunggu datangnya Ramadan. Allahumma illa kecuali jika Ramadan itu dekat. Misalnya orang itu jatuh tempo haulnya bulan Sya'ban. Maka boleh dia menunggu Ramadan. Dan ini hukumnya tidak mengapa. Adapun jika jatuh tempo haul zakatnya bulan Muharram misalnya, maka tidak boleh baginya mengakhirkan pembayaran zakat sampai Ramadan berikutnya. Ini, ini karena dia pinginnya Ramadan padahal jatuh temponya Muharram. Padahal Ramadan, Sawal, Dhul Qodah, Dhul Hijjah, Muharram. Nah Ramadannya sudah lewat. Akhirnya udahlah nunggu Ramadan tahun berikutnya. Maka ini tidak boleh. Akan tapi boleh baginya menyegerakan zakat di bulan Ramadan sebelum ya, Muharram yang merupakan bulan jatuh tempo haul. Walah harajan dan tidak mengapa. Ya, kalau jatuh tempo haulnya itu bulan Muharram, kalau disegerakan di Ramadan sebelumnya tidak apa-apa. Yang tidak boleh ditunda sampai Ramadan tahun berikutnya. atau bukan tahun berikutnya ya sebenarnya karena Muharram itu ya sudah eh, bulan satu gitu ya. ya berarti rom, uh, menunggu Ramadan tahun itu gitu ya. ya Ramadan tahun itu karena Muharram itu, itu bulan satu. Ya, berarti sudah ganti tahun. Ya, ya. yang jelas ya tidak boleh ditunda sampai Ramadan depan. Kalau diajukan Ramadan sebelumnya tidak apa-apa. Amma ta'khiruha adapun menunda pembayaran zakat dari waktu wajibnya ini tidak boleh. Li'annal wajibat karena kewajiban yang diikat dengan sebab wajib dilaksanakan ketika ada sebabnya dan tidak boleh ditunda. Kemudian alasan yang lain sebenarnya seorang itu tidak bisa menjamin jika dia tunda pembayaran zakat dari waktunya, dia tidak bisa menjamin akan tetap hidup sampai waktu dia tunda penundaan tersebut. Boleh jadi ternyata dia mati dan pada saat itu zakat itu tetap jadi tanggung jawabnya. Dan ketika ternyata dia mati dan zakat itu masih jadi tanggung jawabnya, maka boleh jadi ahli waris membayarkannya ya, atau tidak membayarkannya karena mereka tidak tahu an annaha alihi. Pesan zakat itu menjadi kewajiban bapaknya dan sebab-sebab yang lain yang dikhawatirkan atas seorang jika dia meremehkan dalam pembayaran zakat, itu akan jadi penghalang dia untuk bisa membayar zakat. Sedangkan sedekah, itu sedekah biasa, maka sedekah itu tidak memiliki waktu tertentu. Maka setiap hari sepanjang tahun bisa menjadi waktu sedekah. Akan tapi telah menjadi kebiasaan banyak orang memilih supaya sedekah dan zakat itu di bulan Ramadan karena dia waktu istimewa waktu dermawan dan dermawan dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling dermawan dan dan beliau adalah sangat dermawan di bulan Ramadan ketika berjumpa dengan Jibril lalu tadarus Quran dengan Jibril dengan cara Nabi menyatakan hafalannya. Namun wajib untuk kita ketahui bahasanya keutamaan zakat atau sedekah di bulan Ramadan adalah keutamaan berkenaan dengan waktu pelaksanaan ibadah Dan jika lam yakun hunaka fadilah tidak ada sebab keistimewaan yang lain yang tarbu lebih besar dibandingkan keistimewaan zaman, maka dalam waktu ini fafihada zaman maka di zaman ini yaitu Ramadan lebih utama daripada yang lain. Akan tapi jika keistimewaan faktor yang lain itu lebih tarbu lebih banyak daripada keistimewaan waktu, misalnya fakir itu lebih membutuhkan di satu waktu yang itu bukan Ramadan, maka tidaklah sepatutnya zakat ditunda sampai Ramadan. Namun Allah diambari yang sepatutnya adalah ayang dua ila zaman melihat waktu. Wa zaman dan waktu Allah diyakunu fi anfa yang waktu di waktu itu lebih manfaat pembayaran itu lebih manfaat untuk fakir maka dikeluarkanlah sedekah di waktu itu. Dan pada umumnya orang fakir di luar bulan Ramadan malah memberi, lebih memerlukan bantuan dibandingkan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan demikian banyak berlimpah sedekah dan zakat. Maka Anda jumpai orang-orang fakir, mereka ya, merasa cukup dan merasa kaya dan merasa cukup dengan apa yang diberikan padanya akan tapi mereka sangat membutuhkan, betul-betul membutuhkan di di ayat sana di hari-hari yang lain di luar Ramadan. Inilah perkara yang patut untuk diperhatikan. Dan sampai dia jadikan keutamaan zaman itu mukodaman di, lebih diutamakan dari segala macam sebab-sebab keutamaan. Ya, kemudian tentang sedekah jariah. Apakah sedekah jariah itu apa adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang ketika dia masih hidup ataukah itu sedekah yang diberikan oleh keluarganya anhu atas namanya setelah dia wafat? Jawabannya al kemungkinan yang lebih mendekati sabda Nabi illa min sotakotin jariah artinya sedekah jariah dari mayit itu sendiri. Bukan sedekah-sedekah yang diberikan oleh anak mimba dihi setelah dia meninggal dunia. Karena untuk apa yang dilakukan oleh anak telah dijelaskan oleh sang Rasul alaihi salatu wasallam dengan mengatakan waladin solihin yada'ulahu. Maka mayit idakana kot awsa jika dia telah berwasiat dengan sesuatu. Yakunu maka jadilah dia sedekah jariah atau dia mewakafkan sesuatu maka dia jadi sedekah jariah karena dia akan bisa mengambil manfaat dengannya setelah matinya Maka wakadzalika demikian juga ilmu fa'inahum min kasbihi itu adalah dari jerih payahnya demikian juga anak jika mendoakan orang tuanya oleh karena itu seandainya kita disampaikan kepada kita Apakah yang lebih baik seorang itu sholat dua rakaat kemudian hadiahnya dikirimkan untuk orang tua ya, ataukah sholat dua rakaat untuk diri sendiri kemudian mendoakan orang tua dalam dua rakaat tersebut maka kami katakan yang lebih afdal anda sholat dua rakaat untuk anda sendiri kemudian anda mendoakan orang tua dalam dua rakaat tersebut karena inilah yang diajarkan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan awalatin salihin yad'ulahu. Nabi mengatakan waladin salihin yusallilahu yang salat yang hadiah pahala salatnya dikirimkan untuk orang tuanya au ya'mala amalan akhar atau melakukan yang lain. Maka kita jumpai di sini pembahasan tentang bolehkah kirim sedekah sholat sunnah untuk mayit, untuk orang tua atau yang lain, ya, maka perlu diketahui ya, mengirimkan pahala baca Quran, uh, eh, sholat, puasa untuk mayit, atau ya secara umum ibadah-ibadah badan untuk orang yang telah meninggal dunia itu boleh dalam madhab hambali. Ini, boleh dalam madhab hambali. Boleh dan sampai. Boleh dan sampai. Maka boleh jadi anak sholat duha dua rakaat kalau pakai eh, dengan madhab hambali. Eh, sholat duha dua rakaat yang pahalanya untuk ibunya yang meninggal atau bapaknya yang meninggal atau kakeknya yang telah tiada. Ya, bolehkah hal ini? Boleh. Ya. Dan, eh, dan dalam masalah ini, da, da, saya berkenaan dengan masalah ini, masalah ihda'u thawab amali saleh lil mayyit. Mengirimkan ganjaran amal saleh untuk mayit. Ya Eh, pendapat Syekh Muslimin adalah boleh, namun tidak afdal. Boleh, namun tidak afdal. Boleh sampai manfaat, namun tidak afdal. Maka di sini ketika belum bahas sholat sunnah untuk untuk e, orang tua, beliau tidak mengatakan jangan lakukan, ya, tidak boleh dilakukan. Tidak eh, ada tuntunannya, tidak ada gunanya, tidak sampai. Beliau tidak mengatakan demikian. Namun beliau mengatakan Abdul mana antara sholat duha dua rakaat sejak awal diniatkan ganjarannya untuk mayit ataukah saya sholat dua rakaat ganjarannya untuk saya dan nanti dalam sholat saat sujud ya, saat tasawuf akhir atau akhir tasawuf akhir saya akan berdoa untuk orang tua saya. Manakah yang lebih afdol? Ya, pertanyaannya mana yang lebih afdol? Artinya masing-masing itu fadil. Utama-utama. Dan tidak ada fadil kecuali sah. Ya, tidak ada fadil kecuali sah. Ya, kalau tidak sah, tidak manfaat, tidak ada gunanya, ya tidak ada fadl di dalamnya. Untuk apa dilakukan? Ya, pertanyaan manakah yang lebih afdol di antara dua hal, itu berangkat dari asumsi semuanya sah. Karena semuanya punya keunggulan. Cuma mana yang lebih unggul? Maka beliau katakan yang lebih unggul, yang lebih afdal adalah sholat dua rakaat pahalanya untuk diri sendiri dan dalam sholat nanti berniat akan mendoakan orang tua. Sisi yang lebih afdal, ya, sisi lebih afdal, ya, karena ya, itulah yang diajarkan oleh Nabi. Awaladin solihin yada'ulahu. Ya, Nabi tidak mengatakan awaladin solihin yusallilahu. Bukan awaladin solihin yakra'u yaqra'ul qur'ana lahu dan seterusnya. ya. Ya, maka di sini kita jumpai bahasanya boleh boleh saja seorang salafi punya ya, mengambil pendapat fikih bolehnya mengirimkan ganjaran amal soleh kepada orang yang telah meninggal dunia. Salat atau yang lain bagaimana tidak boleh. Imam Ahmad membolehkan hal ini. Imam Ahmad membolehkan hal ini dan beliau tokoh salafi dan panutan salafi. Ya, dan beliau membolehkan hal ini. Dan Sa'ib Saimin juga membolehkan hal ini dan mengatakan itu turang afdal. Ya, maka menganut pendapat ini semata mata menganut pendapat ini itu tidak menjadi indikator keluar dari ahlu sunnah. Ya, enggak. Ya, menganut pendapat ini tidak kemudian jadi indikator oh ini mubtadi nah, atau minimal ini ada gelagat ini sudah berubah ya. Ya, ini sudah tidak lagi lurus jalannya tidak demikian tidak demikian Ya, eh, masalah mana yang kemudian dipilih rajih dan marjuh dalam masalah ini. Ya, apakah itu sampai ya, dan manfaat sebagaimana pendapat Imam Ahmad dan itu madhab Ahmad ataukah kemudian tidak sampai sebagaimana madhab al-imam syafi'i rahimallahu ta'ala. Ya, kemudian di sini kita jumpai apa makna sedekah jariah Ya, maka sedekah jariah yang termasuk dalam sedekah jariah ya, kata saya Ibnu dua hal. Yang pertama wakaf-wakaf yang diberikan oleh seseorang ya, ketika dia masih hidup. Tadi ada kalimat ya, mana tadi? au auqafa syai'an atau dia mewakafkan sesuatu. Maka itu sedekah jariah yang pertama yaitu sedekah-sedekah yang nilainya wakaf. Sedekah-sedekah yang nilainya wakaf. Yang ini diwakafkan ketika orangnya masih hidup. Dan perlu diketahui bahasanya Uh, akdul wakfi itu adalah akadun lazimun. Akad wakaf itu ini eh, adalah akad yang bersifat mengikat, tidak bisa diralat. Kalau sudah keceplosan, tidak bisa diralat. Tidak bisa diralat. Ketika seorang mengatakan tanah ini saya wakafkan, sudah itu jadi tanah wakaf. Tidak bisa kemudian lima menit setelah itu berbabikan, eh nggak jadi nggak jadi, ini nggak jadi saya wakafkan. Nah, saya yang saya wakafkan sebelah sana saja. Itu jadinya yang wakaf dua. <laughs> Sini tanah wakaf, sana tanah wakaf. Karena akdul wakfi itu akadun lazimun. Akad yang bersifat mengikat, tidak bisa ditarik, tidak bisa dibatalkan. Seperti akad nikah. Ya, aku terima nikahnya fulana. Terus, eh enggak jadi, enggak ya, jadi. Saya enggak jadi. Enggak bisa. Ya, nggak ya, bisa nggak bisa dibatalkan. Ya, wakaf itu demikian. Ya, maka itu itu adalah harta wakaf dan tanah wakaf. Ketika seorang mengatakan ini saya wakafkan, itu jadi tanah wakaf. Meskipun belum ada sertifikat wakafnya. Ya, maka dalam ini ya, bedakan dua hal antara masalah administrasi dan antara masalah keabsahan akad wakaf. Karena mentang-mentang belum ada sertifikat wakafnya setelah wafat kemudian anaknya jual tanah wakaf tadi. Maka anak ini makan harta haram. Makan harta haram. Karena ini tanah wakaf. Ya, cuma tidak ada sertifikat wakafnya. Maka itu proses bagaimana akad nikah. Ya asalkan uh, ya, kemudian sudah akad nikah yang memenuhi eh, eh, persyaratan keabsahan akad nikah, maka itu akad nikah yang sah. Meskipun belum punya ya, surat nikah, demikian juga ketika akad wakaf, ketika itu sah, sah. Meskipun belum ada sertifikat wakaf. Ya, meskipun belum ada sertifikat wakaf. Maka tidak disyaratkan untuk disebut wakaf sah harus ada sertifikat wakafnya. Dan dan akad wakaf itu ya, bisa bilafdi dan bil Ya, bilafdi dan bil Dengan kata-kata ini saya wakafkan. Atau dengan perbuatan. Ya dengan perbuatan seorang bangun masjid di tanah bangunan masjid di tanah pribadinya atau bangunan musola di tanah pribadinya setelah itu kemudian dia buka di bangunan tersebut untuk umum bahkan e, oleh karena itu dia pepetkan dengan e, jalan ya, dia pepetkan dengan jalan tidak di Eh, di dalam namun ini di luar sehingga akses publik itu gampang dan dia katakan silahkan datang silahkan sholat silahkan ya, kemudian beribadah di tempat ini ya, maka ya, meskipun dia tidak secara khusus mengatakan ini saya wakafkan dengan perbuatannya dia mengatakan saya wakafkan Ya, dengan perbuatannya dia telah mewakafkan tempat tersebut. Maka itu al-waqfu bil fi'li. Kemudian yang kedua yang termasuk sedekah jariah adalah wasiat. Wasiat harta sebelum dia meninggal dunia dia berwasiat. Tolong ini 5 juta kasihkan panti sana. 5 juta ya, tolong ya, bagikan kepada orang-orang miskin di bawah jembatan sebelah sana 5 juta ini untuk uh, kasihkan untuk ya, pembangunan masjid sana setelah itu dia meninggal dunia ya, setelah itu meninggal dunia maka barulah wasiatnya dilaksanakan setelah dia meninggal dunia Ya, ketika dia meninggal dunia maka putus amalnya. Sudah selesai kesempatan beramal. Setelah itu ya, sebulan setelah meninggal dunia ahli warisnya baru melaksanakan wasiat. Maka itu sedekah jariah. Jariah artinya mengalir pahalanya. Mengalir pahalanya. Kemudian yang ketiga, eh, apakah eh, yang ini di, diperselisihkan apakah termasuk sedekah jariah ataukah tidak? itu sedekah-sedekah yang dilakukan oleh anak untuk atas nama orang tuanya. Sedekah-sedekah pakai duitnya si anak setelah wafatnya orang tua dan atas nama orang tua. Maka ada anak yang nyumbang fakir miskin dan dikatakan ini sedekah untuk ibu saya yang telah meninggal. Nah, apakah tindakan e, semacam ini yang poin yang ketiga ini apakah itu tergolong sedekah jariah dalam hadis? Nampaknya adalah ada perselisihan dalam masalah ini. Sebagian ulama mengatakan itu termasuk sedekah jariah. Said Nusaimin mengatakan itu bukan termasuk sedekah jariah. Nah, beliau mengatakan adzahir ila sedekah jariyah itu adalah yakni minal mayiti nafsihi. Dari amal yang dilakukan oleh si mayit itu sendiri. Bukan sedekah-sedekah yang dilakukan oleh anak lahu dengan niat untuk mayit memba'dihi setelah dia meninggal dunia. Kemudian, bolehkah seorang wanita bersedekah dari harta suaminya sedekah atas nama dirinya atau salah satu anggota keluarga yang meninggal dunia. Maka satu hal yang maklum bahasanya harta suami itu milik suami. Tidak boleh bagi siapapun untuk bersedekah dari harta milik orang lain kecuali dengan izinnya. Maka dalam uh, maka dalam rumah tangga rumah tangga seorang muslim harta suami harta suami. Harta istri itu harta istri. Kepemilikan itu terpisah. Ini ini ini punya suami, ini itu itu punya uh, punya istri. Tidak kemudian uh, campur tidak jelas. Bukan demikian manajemen de, harta ya, dalam keluarga seorang muslim. Harta suami, harta suami. Harta istri, harta istri. Cuma kemudian harta suami dipakai istri atau harta istri dipakai suami, ya, lain masalah. Dan status kepemilikannya itu jelas. Ya. Ini motor milik suami dibeli pakai harta suami. Di motor istri dibeli pakai duitnya si istri. Atau ini motor istri hadiah dari suami untuk istri. Tapi motor siapa? Motor istri. Dan kemudian motor si dipakai suaminya atau motor uh, suami dipakai oleh istrinya itu lain masalah. Ya karena hubungannya masih baik-baik saja, masih suami istri ya, tentu kaedahnya longgar. Tentu ya, kaidahnya adalah toleransi lapang dan longgar. Sehingga ya utang suami, utang suami, utang istri, utang istri. Ya, tidak kemudian utang istri itu jadi utang suami, utang suami jadi utang istri. Tidak. Suami tidak punya kewajiban lunasi utang istri. Istri juga tidak punya kewajiban lunasi utang suami. Jika istri ditagih oleh orang berkenaan dengan utang suaminya, maka katakan tagih saja sama bapaknya sana. Saya nggak mau tahu. Itu enggak, enggak itu nggak salah. Ya. Kalau kemudian e, suaminya ditagih orang, ini istrimu punya utang, saya kamu saya tuntut kamu untuk lunasi. Enggak mau. Tagih saja sama istri saya. Tagih saja sama istri saya. Yang utang istri saya, yang dapat duitnya istri saya. Masa eh, saya yang lunasi? Nah. itu tidak salah. Karena ya, atmalu zaut li zaut. Ya, kita baca anamala zaut li zaut. Harta suami itu milik suami. Harta istri juga milik istri. Utang suami, utang suami, utang istri juga utangnya istri. Nah, faidah adina zaud. Maka jika suami mengizinkan bagi istri untuk bersedekah dengannya, baik sedekah itu atas nama dirinya atau atas nama mayit atau orang yang telah meninggal dunia yang siapa saja yang dia kehendaki, falah haroja alaiha. Tidak mengapa. Maka namun jika suami tidak mengizinkan, maka tidak halal baginya untuk bersedekah dengan sesuatu pun. Li'annahu maluhu. Kan itu adalah harta suami. Tidak boleh bagi seorang muslim, ini hadis, kutipan hadis, tidak halal harta seorang milik seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Ini, kecuali dengan kerelaan sepenuh hatinya. Ini, ya, kutipan hadis surat Imam Ahmad. Maka harta orang lain itu halal dipakai, ya, halal kita pakai manakala dia serahkan hartanya itu dengan penuh kerelaan hatinya, bukan karena terpaksa, ya, bukan karena istri kemudian ngambek. Nah, minta kemudian ngambek uh, nggak dituruti terus hanya ya sudahlah ini namun karena ngambek nah, maka patut diwaspadai oleh istri ini enggak nggak uh, bermasalah harta kalau diberi karena ngambek. Ya. Karena itu la, uh, menjadi harta yang tidak halal bagi si istri. Karena termasuk dalam hadis layak hilu malum ri'in muslimin ila antibin nafsin minhu. Tidak halal harta orang lain dipakai oleh seseorang kecuali dengan sepenuh kerelaan hatinya. Kalau dia rela maka itu 100% halal itu dengan penuh kelonggaran hatinya, kelapangan hatinya, maka itu halal. Demikian juga sebaliknya. Ya, harta milik istri kemudian suami mau pakai jika dia ya, merelakan untuk dipakai setelah suaminya marah-marah oh koyok gitu pelit banget kamu ini nah akhirnya supaya oh iyalah saya enggak uh, eh, ya, jangan sebut saya pelit ini sana pakai nah maka itu tidak halal dipakai oleh suaminya. Yang kemudian tentang e, faida adzina zawat apabila suami mengizinkan. Maka termasuk mengizinkan manakala seorang istri itu yakin suaminya ridho. Meskipun belum ngomong secara khusus. Ya, karena dia tahu suaminya itu longgar apa-apa kalau dia izin cuma bilangnya tidak apa-apa, boleh, silahkan. nah, itu bahasa suaminya. nggak apa-apa, boleh, silahkan. Nah, itu saja cuma ganti-ganti saja. <laughs> kadang nggak apa-apa, kadang boleh, kadang silahkan. Besok silahkan, kadang lagi boleh, ya, apa-apa. Ya. Maka ketika dia yakin uh, suaminya mengizinkan karena nominalnya juga tidak banyak. Nominalnya juga tidak banyak nominal-nominal wajar kecil maka dia yakin suaminya mengizinkan suaminya meridai merelakan yakin atau ya minimal gula batu zon. Zon yang sangat kuat berdasarkan hukum adat ya, yaitu hukum kebiasaan suaminya maka itu termasuk mengizinkan ya, mengizinkan di sini bisa kemudian ya, memang ada teks real mengizinkan dan boleh jadi adalah sangkaan kuat atau bahkan sampai derajat yakin kalau suaminya ridho dan tidak apa-apa. Kemudian yang terakhir, rajulun fakirun. Ada seorang yang miskin, yakhudu zakata. Ya, yang mengambil zakat min sahibihi dari kawannya yang kaya. Dengan alasan bahasanya dia akan mendistribusikannya. Kemudian ternyata tidak dia distribusikan semuanya, namun dia ambil sebagiannya untuk dirinya. Dan dia juga memang miskin. Orang ini miskin, dapat mandat, tolong bagikan. Mandatnya dilakukan sebagiannya namun untuk dirinya. Dan dia juga miskin dan orang miskin ini berhak dapat zakat. Namun kontraknya itu eh, kontraknya itu bagikan bukan ya ini untuk kamu separuh, separuhnya bagikan enggak. Ini semuanya tolong bagikan, semuanya tolong bagikan. Dia katakan iya. Non ternyata tidak semuanya dia bagikan, sebagiannya dia pakai untuk sendiri. Fama hukmu fi hadal amal. Maka apa hukum ya, perbuatan semacam ini? Jawaban Syekh Muhammad rahimallahu taala, hada muharramun alaihi. Ini haram. Kenapa tidak amanah? Karena kawannya memberikan harta tersebut dengan status, dengan kontrak, bahasanya dia adalah wakil pemilik harta yatfa'uhu yang akan menyerahkan harta tadi kepada orang lain. Malah dia ambil untuk dirinya sendiri. Maka zakar ahlul ilmi dan telah disebutkan oleh para ulama di bab wakalah. Ya, annal wakil, bahasanya wakil tidak boleh ayatasarrafa fi ma'wukila fihi linapsihi. Tidak boleh melakukan tindakan dalam perkara yang dimandatkan kepadanya namun tindakan tersebut linafsi untuk menguntungkan dirinya. Dan jika ini dilakukan maka hukumnya haram. Maka ada orang yang dititipi duit. tolong belikan. Ini saya duit, tolong belikan. Tolong belikan. Ini untuk menubuhkan Ya, tolong belikan ini untuk menibuka kasihkan ke masjid itu. Ya, setelah itu duitnya ternyata dia pakai untuk beli di warung makan dia. Dia punya warung makan. Padahal tadi tolong belikan. Belikan itu artinya belikan di tempat orang lain. Ya. Tolong belikan kepada ya. belikan kepada orang lain. Beli belikan itu artinya di orang lain. Malah dia Ya, gunakan untuk beli di warung pribadinya. Ya, setelah itu dia bagikan ke masjid yang dimaksudkan. Ini hukumnya haram. Ini hukumnya haram. Lain halnya kalau saya beli di warungmu. Setelah itu tolong kirimkan ke masjid itu itu lain. Ini memang transaksi jual beli dengan dengan pemilik warung, kemudian dia ini baik bisyartin, jual beli dengan syarat. Saya beli nasi kotak menu buka puasa sekian kardu setiap eh, sekian kotak dan tolong ya, dengan perjanjian saya beli namun dengan syarat kirimkan ke masjid A. Nah, kalau ini tidak masalah. Tapi kalau tolong belikan ini duit tolong belikan. Ya, itu harus beli di warung milik orang lain. Ya, boleh di warungnya. Ini perbuatan ya, hukumnya haram. Yang tadi dikatakan, wakil la yajuzu ayatasarrafa fi mawukila fihi linafsihi. Ya, ketika kemudian uh, ketika ada orang mengatakan ada orang yang nyembelih kambing atau apa, kemudian ngomong sama temannya, ini kulit kambing saya, tolong jualkan. Tolong jualkan. Akhirnya malah ya, dia beli. Nah, itu haram. Ya, tolong jualkan malah dia beli. Ya, tolong jualkan itu jualkan pada orang lain dan malah dia beli. Maka ini satu hal yang haram. Ya. Ini ada kemudian lima ibu-ibu punya kewajiban dapat giliran menu buka puasa yeah, untuk menyediakan menu buka puasa mereka berlima urunan yeah. setelah itu yeah, Eh, maka mereka ya, bersepakat menunjuk salah satu tolong ini belikan tolong belikan setelah itu malah ya, belinya ke ya, catering milik dia maka ini satu hal yang haram satu hal yang haram kalau Syafi'iyah punya eh, bahasa ya, ya, punya ungkapan ya, tangan pemberi itu harus berbeda dengan tangan penerima. Itu bahasa Syafi'iyah. Tangan pemberi itu harus berbeda dengan tangan penerima. Kalau tangan pemberi sama dengan tangan penerima, maka itu tidak boleh. Itu satu hal yang haram. Maka misalnya tadi, Ibu-ibu yang dikasih mandat untuk tolong belikan rebukan lima orang, kemudian diangkat salah satu, tolong belikan. Kok ternyata malah belinya itu di di, usaha catering milik dia. Ini tangan penerima, tangan tangan pemberi itu sama. Kan tangannya kan kanan, menerima itu kan pakai tangan kanan, memberi itu juga pakai tangan kanan. Ya. Karena, karena dia dapat mandat, mandat untuk membelikan, maka pakai tangan kanan dia serahkan. Loh karena belinya di tempat dia sendiri, oh, tangan kanan dia sendiri itu yang menerima. Maka tangan pemberi sama penerima itu sama dan ini hukumnya haram. Ini hukumnya haram. Tangan penerima, tangan pemberi dengan tangan penerima itu harus berbeda. Beda orang, beda pihak. Kalau transaksinya transaksi wakalah. Ya. Ada donatur, ini tolong ya, belikan mushaf. tolong belikan mushaf, bagikan ke masjid sana. Taruh di masjid sana. Ini transfernya transaksi wakala. Maka dia harus beli mushaf ke satu toko buku. Kok tiba-tiba kemudian dia jadi penjual mushaf? Tidak boleh. Daripada beli ke toko yang lain, udah saya tak bisnis eh, jualan mushaf saja. Ya, malah kemudian dia bisnis ya, jualan mushaf. Ya, sehingga duit tadi tidak dia belikan ke satu toko, namun belinya sama dia sendiri. Ini haram. Ini satu hal yang haram. Syafi'iyah mengatakan haram, Hanabilah juga mengatakan haram. Karena tangan pemberi dengan tangan penerima sama. Itu kalau ilah e, yang dikatakan oleh Syafi'iyah. Dalam transaksi wakalah, tangan pemberi tang, dengan tangan penerima harus berbeda. Kalau dia ingin itu dipakai untuk beli uh, beli ke um, ke toko dia sendiri, maka harusnya dia katakan, ini belinya ke tempat saya saja ya, nanti saya kirimkan. Nah, gitu. Saya punya toko musab juga kok, saya juga jualan musab. Nah, sehingga ini nanti jadinya jual beli bersarat, Jual beli bersarat, Syaratnya ngasihkan ke tempat yang dimaksudkan dan diinginkan. Di sini saya Muslimin mengatakan sama dengan apa, eh, yang eh, yang tadi intinya saya jelaskan annal wakila la yajuzu ayatasarrafa tidak boleh dia membelanjakan fima wukila ilahi yang dimandatkan kepadanya membelanjakan duit yang dimandatkan kepadanya linapsihi namun untuk kepentingan dirinya untuk menguntungkan dirinya ya. wa ala hada maka berdasarkan hal ini maka kewajiban orang tersebut untuk menjelaskan kepada kawannya ana makan yakhuduhu min qablu bahasanya apa yang dulu dia ambil sebelumnya karena yusarifuhu li nafsihi itu dia belanjakan untuk kepentingan dirinya fain ajadahu fadaka jika dia bolehkan ya maka ya sudah wa ilam yujishu ternyata tidak dia bolehkan fa'inna alaihi doman. Maka dia wajib mengganti. Artinya mengganti apa yang diambil untuk dirinya. Liu'adibihi zakata ansoibi untuk kemudian dia bayarkan sebagai zakat untuk temannya. Ya, maka gimana kalau sudah terlanjur terjadi? Maka wajib ngomong sama yang nitip. Ini kemarin ini. Ya, amba, ya, kalau ini kalau di transak kalau, kalau tadi ya, ada donatur-donatur tadi kemarin ini Pak malah saya pakai untuk belinya di toko saya sendiri. Dirilakan ya Pak ya. Nah, <laughs> maksudnya. <laughs> Bahasanya langsung dirilakan ya Pak ya. <laughs> Dirilakan ya gitu. Iya, maka jika direlakan ya sudah. Jika tidak direlakan wajib ganti. Wajib ganti. Maka barang itu milik dia. Kembali ke uh, barang itu milik dia. Dan dia wajib ganti kemudian membelikan apa yang dimaksudkan oleh si donatur. Dan dalam kesempatan ini aku ingin untuk mengingatkan satu masalah yang dilakukan oleh sebagian orang yang tidak tahu. Anahu yakunu fakiran fayakudu zakata. Itu ada orang yang fakir, lantas dia ngambil zakat. Kemudian Allah membuat dia kaya. Eh, Suma yurnihillahu fayu'tihi an ala annahu lam yazal fakira. Eh, maka manusia dan tetap saja memberikan harta kepadanya eh, karena keyakinan bahasanya dia masih miskin. Kemudian dia pun mengambilnya. Dan di antara manusia ada yang mengambilnya dan memakannya dengan mengatakan, saya tidak minta-minta kok. Ini rizki yang Allah berikan kepadaku. Wahada muharamun ini satu hal yang haram. Karena siapa yang telah Allah kayakan, Allah jadikan dia kaya, haram baginya untuk mengambil sedikit pun dari zakat. Meskipun dulunya dia miskin. Dan di antara manusia ada yang mengambil zakat tadi, kemudian dia berikan kepada orang lain karena dia merasa tidak berhak. Ada orang yang ngasih zakat, kemudian dia terima. Dia pindahkan pada orang lain. Tanpa ayuwakilahu sahibu zakati. Tanpa ada transaksi wakalah dari muzaki. Ini juga haram. Walayahillahu ayat tasarufa hadat tasarufa. Tidak boleh bagi dia untuk melakukan tindakan semacam ini. Meskipun haramnya karena dunal awali. Tidak seberat yang pertama. Namun haram baginya untuk melakukan hal itu. Wajib baginya domanu zakah. Wajib baginya mengganti rugi duit zakat li sahibi kepada pemiliknya. Idza lam ya'zan lahu jika ternyata ya, dia tidak mengizinkannya. Walam yujis tasarufahu dan tidak memperbolehkan tindakannya tersebut. Ya demikian yang kita baca dan kita bahas kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ruda'ana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih.